السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على من بعث الله عز وجل رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نستكمل ما وقفنا عنده من شرح هذا الكتاب صريح السنة إن شاء الله تعالى Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau hafizahullah taala membuka muhadharahnya dengan mengucapkan salam kepada antum semuanya. Kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bersolawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang Allah mengutusnya sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi semesta alam Kemudian beliau juga berdoa, Allahumma alimna bima yanfa'una. Ya Allah, berikanlah ilmu kepada kami dengan apa yang memberikan manfaat untuk kami dan berikanlah manfaat dari apa yang kami pelajari dan tambahkanlah untuk kami ilmu. Kemudian beliau mengatakan, Hafizahullah Ta'ala, maka kita akan menyempurnakan apa yang kita berhenti padanya dari pelajaran kita di pertemuan sebelumnya dari membaca kitab Sharih As-Sunnah lil Imam At-Tabari rahimahullah taala. Qala rahimahullah falam yukhli. Qala al-Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah taala <clears throat> فلم يخل جل ثناؤه أحدا من مكرم رسله ومقرب أوليائه من محنة في عاجلة دون آجلة ليستوجب بصبره عليها من ربه من الكرامة ما أعد له ومن المنزلة لديه ما كتبه له ثم جعل تعالى جل وعلا ذكره علماء كل أمة نبي ابتعثه منهم وراثه من بعده والقوام بالدين بعد اخترامه إليه وقبضه الذابين عن عراه واسبابه والحامين عن اعلامه وشرائعه والناصبين دونه لمن بغاه وحاده والدافعين عن والدافعين عنه كيد الشيطان وضلاله فضلهم بشرف العلم ذكر رحمه الله هنا أن هذا الابتلاء سنة ماضية في الرسل وفي أوليائه الداعين إليه من بعد رسله وجعل هذه المحن عليهم في الدنيا لا في الآخرة كما قال من محنة في عاجله دون آجله لأنه ما ابتلاهم بذلك إلا ليصبروا وليرفع منزلتهم في الآخرة وذلك في قوله ليستوجب بصبره عليها من ربه من الكرامة ما أعد له ومن المنزلة لديه ما كتبه له ثم قال رحمه الله أنه جل ذكره جعل علماء بعد الأنبياء هم الراث الأنبياء كما جاء في الحديث إن العلماء هم ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أو فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر والله عز وجل كما جاء في الحديث يبعث لهذه الأمة في رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها فهؤلاء العلماء الذين هيأهم الله عز وجل بعد رسله وقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم هم القوام على هذا الدين وذلك كما قال الطبري هنا ابتعثه, ابتعثه منهم وراثه من بعده والقوام بالدين بعد اخترامه بعد اخترامه إليه وقبضه وجعلهم الذابين عن عراه وأسبابه والحامين عن أعلامه وشرائعه فالعلماء هم الدابون عن عراة الدين وهم الحامين وهم الحامون لهذا الدين فالعلماء ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين فنصبوا أنفسهم للدفاع عن هذا الدين Maka penulis di sini rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya ujian dan cobaan itu adalah sebuah sunnah maudhiyah. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi. Dan para rasul demikian pula para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang mereka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah para rasul tersebut maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya ujian dan cobaan ini atas mereka di kehidupan dunia dan tidak di akhirat. Sebagaimana disebutkan oleh penulis di sini rahimahullahu taala min mihnatin fi ajilihi duna ajilih yaitu dari ujian fi ajilih yang disegerakan yaitu di kehidupan dunia dan tidak ajilah di kehidupan akhirat. Maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan cobaan kepada mereka melainkan agar mereka bersabar dan agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan mereka di kehidupan akhirat. Sebagaimana ini juga disebutkan oleh beliau penulis rahimahullahu taala yang maknanya agar Allah Subhanahu wa taala ataupun agar mereka dengan kesabaran yang ada pada para nabi dan para ulama mereka mendapatkan dari Robnya kemuliaan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk mereka dan mereka mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan para ulama mereka sebagai pewaris para nabi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan para ulama sebagai pewaris para nabi. Sehingga setelah para nabi berlalu, mereka memiliki para pewaris yaitu para ulama. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang maknanya sesungguhnya para ulama mereka adalah para, para pewaris para nabi dan sesungguhnya para nabi ketika mereka meninggal tidaklah mereka meninggalkan dinar dan tidak pula dirham hanya saja mereka meninggalkan ilmu mereka mewariskan ilmu sehingga barang siapa yang mengambilnya maka dia telah mengambil bahagian yang banyak maka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi umat ini di setiap penghujung 100 tahun ada seseorang Pak dari kalangan alim, dari kalangan mujaddid yang senantiasa memperbaharui agama ini untuk umat manusia. Maka merekalah para ulama yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan mereka setelah berlalunya para rasul maka sebagaimana yang disebutkan bahwasanya para ulama adalah al-quwam mereka adalah tiang dari agama ini sebagaimana yang disebutkan oleh al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala di dalam kitabnya ini bahwasanya para rasul menjadi ataupun para ulama adalah menjadi pengganti dari para rasul yang menjadi pewaris mereka setelahnya dan mereka para ulama adalah tiang dari agama ini setelah sepeninggalnya para rasul dan wafatnya mereka sehingga para ulama mereka adalah orang-orang yang membela dari tali agama ini dan mereka adalah orang-orang yang menjaga agama ini sehingga para ulama mereka adalah orang-orang yang menjaga agama ini dari orang-orang yang berusaha untuk merubah-rubah dari agama ini, demikian pula menjaganya dari pentakwilan-pentakwilan yang dilakukan oleh orang-orang yang jahil. Sehingga mereka para ulama menempatkan diri-diri mereka sebagai penjaga dan pemelihara dan pembela dari agama ini. اقرأ فضلهم بشرف العلم ثم قال الإمام الطبري رحمه الله فضلهم بشرف العلم وقرمهم بوقار الحلم وجعلهم للدين وأهله أعلاما وللإسلام والهدى منارا وللخلق قادة وللعباد أئمة وسادة إليهم مفزعهم عند الحاجة وبهم استغاثتهم عند النائبة لا يثنيهم عن التعطف والتحنن عليهم سوء ما بهم من أنفسهم يولون ولا تسدهم عن الرقة عليهم والرأفة بهم قبح ما إليهم يأتون تحريا منهم طلب جزيل ثواب الله تحريا منهم طلب جزيل ثواب الله فيهم وتوخيا طلب رضا الله في الأخذ بالفضل عليهم ثم جعل جل ثناؤه وذكره علماء أمة نبينا صلى الله عليه وسلم من أفضل علماء الأمم التي خلت قبلها كمل كمل إلى ثم قال رحمه الله فيما كان قسم لهم من المنازل والدرجات والمراتب والكرامات قسما وأجزل لهم فيهم حظ وأجزل لهم فيه حظا ونصيبا مع ابتلاء الله أفاضل مع ابتلاء الله أفاضلها بمنافقيها وامتحانه خيارها بشرارها ورفعاءها بسفلتها ووضع بسفلتها ورفع سفلة بسفلتها سفلة بسفلتها ورفعاءها بسفلتها ووضعائها فلم يكن يثنيهم ما كانوا به منهم يبتلون ولا كان يصدهم ما في الله منهم يلقون عن النصيحة لله في عباده وبلاده أيام حياتهم بل كانوا بعلمهم على جهلهم يعودون وبحلمهم لسفههم يتعمدون وبفضلهم على نقصهم يأخذون بل كان لا يرضى كثير منهم ما أزلفه لنفسه عند الله عز وجل من فضل ذلك في أيام حياته وادخر منه في وادخر منه من كريم الذخائر لديه قبل مماته حتى تبقى لمن بعده آثارا على الأيام باقية ولهم إلى الرشاد هادية جزاهم الله عن أمة نبيهم أفضل ما جزى عالم أمة عنهم وحباهم من الثواب أجل أجزل ثواب وجعلنا ممن قسم لهم من صالح ما قسم لهم والحقنا بمنازلهم وكرمنا بحبهم ومعرفه حقوقهم واعاذنا والمسلمين جميعا من مرديات الاهواء ومضلات الاراء انه سميع الدعاء ثم ذكر رحمه الله شيئا من مكانه العلماء وما تخلقوا به من اخلاق وأن الله عز وجل ما رفعهم إلا بالعلم كما قال رحمه الله فضلهم بشرف العلم فالله عز وجل يرفع أهل العلم يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال وكرمهم بوقار الحلم فالله عز وجل قد كسى العلماء حلما وما كانوا كذلك إلا لما تعلموه من علم الكتاب والسنة قال وجعلهم للدين وأهله أعلاما لأنهم هم الدليل إلى الله سبحانه وتعالى فالعلماء كالنجوم يستدل بهم إلى الله سبحانه وتعالى كما يستدل بالنجوم إلى جهة القبلة وللإسلام والهدى منارة وللخلق قادة وللعباد أئمة وسادة إليهم مفزعهم عند الحاجة العلماء جعلهم الله عز وجل مرجع للناس فقال سبحانه وبحمده فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فهم قادة للخلق يدلون التائه ويعلمون الجاهل ويقودون الأمة إلى بر الأمان قال رحمه الله وبهم استغاثتهم عند النائبة المراد بالاستغاثة هنا أن العلماء أن الناس يرجعون إليهم وقت البلايا ووقت المحن والفتن والاستغاثة في الحي الحاضر القادر مشروعة أما الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله فذلك شرك بالله سبحانه وتعالى وأراد المصنف هنا هو كما قال سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فالعلماء يرجع إليهم ويستغاث بهم عند النائبة في النوازل التي تحدث للمسلمين قال رحمه الله لا يثنيهم عن التعطف والتحنن عليهم سوء ما بهم من أنفسهم يولون أي أنهم حتى وإن رأوا الناس ما عليه من السوء والذنوب والمعاصي فإنهم يحنون عليهم ويتعطفون لهم حبا لهدايتهم قال ولا تصدهم ولا تصدهم عن الرقة عليهم والرأفة بهم قبح ما إليهم يأتون أي أنهم حتى ولو آذوا العلماء وأساءوا إليهم وعاملوهم وعاملوا الحسنى بالسيئة فإنهم لا يمتنعون عن دعوتهم والرأفة بهم ويتلخص هذا القول في قول الإمام أحمد في وصف العلماء آثارهم على الناس حسنة طيبة وإن كانت آثار الناس عليهم قبيحة سيئة وما يفعلون ذلك إلا كما قال الإمام الطبري قال تحريا منهم طلب جزيل ثواب الله فيهم فهم يعملون ذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وطلبا لرضاه ثم قال جل ثناؤه ثم قال الطبري ثم جعل جل ثناؤه وذكره علماء أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أفضل علماء الأمم التي خلت قبلها ولا شك أن هذه الأمة هي أفضل الأمم كنتم خير أمة أخرجت للناس قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن أنتم السابقون الأولون وقال صلى الله وعليه وسلم هذه الأمة الأمم التي تدخل الجنة مئة وعشرون صفا ثمانون منها من أمتي وأربعون من الأمم الباقية أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهذه الأمة أفضل الأمم وهذا من فضل الله علينا ولا ننال هذه الفضيلة إلا باتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أن العلماء جعل الله عز وجل لهم المنازل العالية وأجزل لهم, وأجزل لهم الأجور العظيمة بما ابتلوا بمنافقي هذه الأمة وبشرارها وسفلتها فالعلماء مهما ابتلوا بسفلة هذه الأمة ووضعائها ومنافقها لا يثنيهم ذلك عن الدعوة إلى الله وبذل النصيحة بل كانوا كما قال رحمه الله بل كانوا بعلمهم على جهلهم يعودون فيكررون الدعوة ويتعمدون الحلم لسفههم وما كانوا كذلك إلا لصبرهم قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فقال سبحانه في وصفهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما فالعلماء حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة وهم منار البلاد الذي يقتبس منهم النور الذي يهتدى به ومع ذلك يرون أن ما قدموا لهذه الأمة من آثار وعلم أنهم مقصرون في خدمة هذا الدين وهم ما ألفوا ولا نصحوا إلا ليكون لمن بعدهم آثار فالعالم إذا مات فهو حي بين الناس كما هو الآن الإمام الطبري حي بيننا بعلمه ولقد توفي أكثر من 12 قرن ونحن الآن نتدارس ما تركه لنا من هذه الآثار ثم ذكر رحمه الله أن الواجب علينا إذا رأينا آثار هؤلاء العلماء الدعاء لهم قال جزاهم الله عن أمة نبيهم أفضل ما جزى عالم أمة عنهم فالواجب معرفة قدر العلماء والدعاء لهم بما ورثوه لنا من العلم ومحبتهم فمن استخف بالعلماء ذهبت آخرته كما قال ابن المبارك فالعلم فضله عظيم والعالم حي بين الناس ولو كان ميتا والجاهل ميت بين الناس ولو كان حيا تفضل يا Kemudian di sini al-muallif atau penulis rahimahullahu taala menyebutkan tentang kedudukan dan keutamaan para ulama dan apa yang ada pada mereka berupa akhlak yang mulia dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan mereka melainkan dengan sebab ilmu yang ada pada mereka sebagaimana disebutkan oleh penulis di sini faddalahum bi syarafil ilm bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka para ulama dengan kemuliaan ilmu sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan para ulama dengan sebab ilmu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an yang maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat mereka orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang memiliki ilmu dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Kemudian beliau di sini menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan sebab ketenangan yang ada pada mereka. Maka maka para ulama Allah berikan kepada mereka al-hilm, sikap tenang dan sikap santun dan tidaklah mereka mendapatkan itu semuanya melainkan dengan sebab mereka mempelajari ilmu tersebut dan mengajarkannya di atas Al-Qur'an, kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkataan penulis rahimahullah dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan para ulama eh, sebagai tanda bagi agama ini dan pemeluknya dan seterusnya dari apa yang disebutkan di sini, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan para ulama mereka sebagai dalil, sebagai penunjuk jalan untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mereka bagaikan bintang-bintang yang seseorang mengambil petunjuk jalan dengan bintang-bintang tersebut. Maka para ulama itu bagaikan bintang-bintang yang dengannya para umat atau dengannya umat ini mengambil petunjuk mereka untuk sampai kepada Allah sebagaimana manusia mengambil bintang-bintang itu sebagai petunjuk untuk mengetahui arah kiblat. Kemudian penulis rahimahullah taala menyebutkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka para ulama sebagai manara sebagai menara petunjuk bagi Islam dan bagi hidayah ini dan seterusnya sebagaimana disebutkan oleh beliau maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan para ulama sebagai tempat rujukan bagi seluruh manusia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang maknanya maka bertanyalah kalian kepada ahlu zikr kepada para ulama apabila kalian tidak mengetahui sehingga para ulama mereka adalah qadah, mereka adalah penunjuk jalan bagi manusia yang dengannya mereka menunjukkan jalan bagi mereka orang yang tersesat, memberikan ilmu bagi mereka orang-orang yang jahil dan mereka menuntun manusia kepada tempat ataupun e, daerah yang aman. Kemudian penulis rahimahullahu taala menyebutkan dan dengan para ulama manusia mereka beristighathah ketika turun sebuah bencana. Yang dimaksudkan dengan istighathah di sini bahwasanya para bahwasanya manusia mereka merujuk dan kembali kepada para ulama tatkala menimpa mereka ujian, cobaan, demikian pula fitnah. Ketika terjadi itu semuanya mereka kembali dan bertanya kepada para ulama. Sehingga dan adapun istighatha, adapun istighatha kepada seseorang yang dia dalam keadaan hidup, dia hadir dan dia mampu, maka istighatha yang seperti ini adalah sesuatu yang disyariatkan. Adapun bentuk istighatha dengan selain Allah Subhanahu wa taala, beristighatha kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia mat dia telah mati, dalam keadaan dia tidak hadir dan dia tidak mampu, maka ini adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang dimaukan oleh musannif di sini, oleh penulis di sini dari bentuk istighatsah tersebut bahwasanya manusia mereka kembali kepada para ulama bertanya kepada mereka para ulama tatkala mereka mendapatkan fitnah tatkala mereka menimpa mereka ujian dan cobaan Kemudian perkataan penulis rahimahullah taala tidaklah menjadikan mereka para ulama berpaling dari umat ketika, e, ketika para ulama mendapati sikap yang buruk dari umat karena mereka memiliki sikap ta'atuf dan tahannun karena kasih sayang dan kelemah lembutan yang ada pada para ulama. Sehingga apa yang menimpa ketika para ulama menimpa kepada mereka sikap yang buruk. Demikian pula adanya dosa dan kemaksiatan dari manusia, maka itu semuanya tidaklah menghilangkan rasa kasih sayang, tidaklah menghilangkan kelemah lembutan yang ada pada para ulama karena mereka para ulama mencintai mereka senang dan cinta untuk memberikan hidayah memberikan bimbingan kepada manusia kemudian perkataan al-imam Abu Ja'far rahimahullah taala dan tidaklah menghalangi dari mereka dari buruknya perlakuan ataupun sikap dari manusia maka mereka para ulama walaupun mendapatkan gangguan, walaupun mendapatkan sikap yang buruk dari manusia, maka mereka tetap membalas keburukan tersebut dengan kebaikan. Mereka membalas keburukan, gangguan dari manusia tersebut dengan kebaikan. Karena hal itu semuanya, gangguan dan e, sikap buruk tersebut tidaklah menghalangi mereka untuk tetap berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendakwai manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dinukilkan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya ataupun yang maknanya pengaruh para ulama kepada manusia itu adalah sesuatu yang baik. Peninggalan ataupun pengaruh para ulama kepada manusia itu adalah sesuatu yang baik. Walaupun sikap ataupun perilaku manusia kepada mereka para ulama dalam keadaan jelek dan buruk sehingga para ulama tetap mensikapi manusia dengan kebaikan walaupun manusia bersikap kepada mereka dengan keburukan dan tidaklah mereka para ulama melakukan itu semuanya melainkan sebagaimana yang disebutkan oleh Al Imam At-Tabari rahimahullahu taala di sini karena para ulama mereka hanyalah mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka bermuamalah kepada manusia, mereka mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau rahimahullah taala mengatakan Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan para ulama sebagai dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ulama dari umat nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagai ulama yang paling afdal dari umat-umat yang telah berlalu. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik. Umat Nabi, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, yang maknanya ataupun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kuntu khaira ummatin kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan oleh Allah kepada umat manusia kalian menyeru kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran hingga akhir ayat demikian pula Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata dan demikian pula kami menjadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis, beliau bersabda, "Antumus al awwalun." Maka kalian wahai yaitu para sahabat dan umat ini adalah orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terdepan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda yang maknanya bahwasanya umat manusia mereka masuk ke dalam surga dalam keadaan mereka e, ada 120 barisan atau 120 soft maka 80 barisan adalah dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan 40 barisan adalah dari umat-umat yang selainnya sehingga umat ini adalah umat yang terbaik. Umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik. Kemudian para ulama mereka adalah para ulama dari umat ini adalah para ulama yang terbaik dibandingkan umat-umat sebelumnya dan tidaklah mereka memperoleh dan mencapai keutamaan ini melainkan karena mereka mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sini ada koreksi. Tadi beliau menyebutkan dalam hadis antum sabiqun al awwalun yang benar nahnul akhirun al awwalun. Yaitu kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terakhir, umat yang terakhir datang dan umat yang pertama yang terdepan di dalam masuk ke dalam surga. Kemudian beliau rahimahullah taala menjelaskan al-muallif rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadi ataupun Allah Subhanahu wa taala menjadikan para ulama mereka memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala untuk mereka para ulama dengan sebab kesabaran mereka tatkala mendapatkan berbagai macam ujian dan cobaan dari para juhal orang-orang bodoh dari umat ini dan demikian pula orang-orang kecil orang-orang yang dungu dari umat ini maka para ulama bagaimanapun mereka mendapatkan ujian dan cobaan dari orang-orang yang bodoh dari umat ini dari orang-orang yang jahil, dari orang-orang yang dungu dan orang-orang munafik dari umat ini itu semua tidak menjadikan para ulama mereka berpaling, mereka berbalik dari berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadikan mereka berpaling untuk terus memberikan nasihat kepada umat ini. Maka para ulama mereka senantiasa berjalan untuk terus berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka e, menyikapi umat ini menyikapi umat dengan ketenangan terhadap mereka dan tidaklah mereka mendapatkan kedudukan yang mulia ini melainkan dengan kesabaran yang ada pada mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman وجعلنا minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina dan tidaklah kami menjadikan mereka sebagai pemimpin para imam di dalam umat ini melainkan tatkala mereka bersabar dan mereka yakin demikian pula dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna dan hamba-hamba ar-rahman mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan ketenangan dan apabila ada orang-orang jahil yang mendebat yang mendebati mereka mengajak mereka berdebat mereka mengatakan qalu salama mereka e, mengatakan keselamatan untuk kalian maka para ulama mereka adalah Eh, orang-orang yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang memberikan petunjuk, memberikan keamanan kepada negeri dan para hamba. Maka orang-orang mengambil cahaya sebagai petunjuk petunjuk jalan dengan adanya para ulama dan mereka mengambil contoh dari para ulama. <clears throat> Kemudian bersamaan dengan itu semuanya, walaupun apa yang telah dipersembahkan, apa yang telah diberikan oleh para ulama terhadap umat ini, namun mereka para ulama senantiasa merasa bahwasanya mereka dalam keadaan mukosir, mereka dalam keadaan belum menunaikan sesuai dengan yang diharapkan di dalam khidmat kepada agama ini, di dalam uh, mereka berbakti dan mengabdi untuk agama ini. Dalam keadaan mereka telah memberikan apa yang bisa mereka berikan kepada umat dan agama ini. Sehingga ketika para ulama mengajarkan ilmu dan mendakwahkan kepada umat manusia, maka mereka mengharapkan dari itu bisa menjadi peninggalan dan warisan untuk orang-orang yang datang setelahnya. Karena seorang alim apabila dia meninggal pada hakikatnya dia hidup di tengah-tengah manusia. Seorang alim apabila dia wafat maka dia hidup di tengah manusia yaitu yang hidup adalah ilmunya. Walaupun jasad mereka telah meninggal, tapi ilmu mereka tetap hidup di tengah-tengah manusia. Maka kita lihat dari penulis di sini, Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullahu taala. Beliau telah meninggal kurang lebih 12 abad yang lalu. Akan tetapi ilmu beliau tetap hidup sampai sekarang. Kita di saat ini mempelajari apa yang menjadi peninggalan beliau kepada kita dari kitab yang kita baca ini. Kemudian penulis rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya yang wajib atas kita adalah mengetahui dari kedudukan mereka para ulama dan mendoakan kebaikan untuk mereka sebagaimana disebutkan oleh penulis rahimahullah taala di sini sehingga wajib atas kita untuk mengetahui kadar kedudukan para ulama dan bahwasanya mereka meninggalkan bagi umat ini begitu banyak kebaikan sehingga wajib bagi kita untuk mencintai mereka para ulama sebagaimana juga disebutkan dari Ibnu Mubarak rahimahullahu taala barang siapa yang merendahkan para ulama maka sungguh telah hilang akhiratnya maka ilmu ini adalah sesuatu yang mulia dan yang agung sesuatu kemuliaan yang agung dan seorang alim dia akan tetap hidup yaitu dengan ilmunya di tengah-tengah manusia walaupun dia telah meninggal dari segi jasadnya sebaliknya seorang yang jahil walaupun secara fisik dia hidup di tengah-tengah manusia namun pada hak pada hakikatnya dia telah mati yaitu dari segi ilmunya dia tidak memiliki ilmu di tengah-tengah manusia. ثم قال رحمه الله ثم إنه ثم إنه لم يزل من بعد مضي طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ثم إنه لم يزل من بعد مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيله حوادث في كل دهر تحدث ونوازل في كل عصر تنزل يفزع فيها الجاهر إلى العالم فيكشف فيها العالم سدفاء سدف الظلام عن الجاهل بالعلم الذي آتاه الله وفضله به على غيره إما من أثر وإما من نظر فكان من قديم الحادثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحوادث التي تنازعت فيها أمته واختلافها الواو هنا الزائدة اختلافها طيب. اختلافها من الحوادث التي تنازعت فيها أمته واختلافها في أفضلهم بعده صلى الله عليه وسلم وأحقهم بالإمامة وأولاهم بالخلافة ثم القول في اعمال العباد طاعتها ومعاصيها وهل هي بقضاء الله وقدره ام الامر في ذلك المبهم ام الامر في ذلك المبهم مفوض ثم القول ثم القول في الايمان هل هو قول وعمل ام هو قول بغير عمل وهل يزيد وينقص ام لا زياده له ولا نقصان ثم القول في القران هل هو مخلوق ام او غير مخلوق ثم رؤية المؤمنين ربهم تعالى يوم القيامة ثم القول في ألفا ثم القول في ألفاظهم بالقرآن ثم حدث في دهرنا هذا حماقات خاض فيها أهل الجهل والغباوة ونوك الأمة والرعاء يتعب إحصاؤها ويمل تعدادها فيها القول في اسم الشيء أهو هو أم هو غيره ونحن نبين الصواب لدينا من القول في, في ذلك كله إن شاء الله تعالى وبالله توفيق ثم ذكر رحمه الله وأكد لما سبق أن الناس يرجعون إلى العلماء وقت الفتن ووقت النوازل التي تحدث في كل عصر وبين في قوله ثم إنه لم يزل من بعد مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيله حوادث أن هناك فتن حصلت من بعد موت رسول الله وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما من عام إلا والذي بعده أشر منه حتى نلقى الله سبحانه وتعالى فالعالم يفزع إليه الجاهل قال فيكشف فيها العالم سدف الظلام والمراد بسدف أي ظلام الليل وما يدفع ذلك بالآراء ولا بالأهواء ولا بالبدع قال بالعلم الذي آتاه الله وفضله به على غيره فالبدع والفتن والنوازل تبين بالكتاب والسنة فالشرك لا ينصر إلا بالتوحيد والبدعة لا تنصر إلا بالسنة قال إما من آثر وإما من نظر إما من دليل صحيح صريح وإما من نظر واستنباط من هذا العالم لقواعد الشريعة وما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة ثم ذكر الحوادث التي حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبة بالجملة وذكر ما حصل في مسألة الخلافة والإمامة ثم ذكر بدعة القدرية ثم ذكر بدعة المرجئة القائلون بأن الإيمان هو التصديق ثم ذكر البدعة التي حصلت في زمنه بدعة خلق القرآن ثم ذكر الرؤيا ثم ذكر ألفاظ الناس بالقرآن وما أحدثوه من ألفاظ مجملة تحتمل الصواب والخطأ ثم ذكر مسألة هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى وهذا من حماقات الناس التي أحدثوها في زمنه Kemudian penulis rahimahullah taala menyebutkan di sini dan menguatkan apa yang telah berlalu bahwasanya manusia mereka akan kembali merujuk kepada para ulama ketika datang waktu fitnah ketika datang peristiwa-peristiwa yang sifatnya kontemporer dan ini terjadi di setiap masa yang mana disebutkan oleh penulis rahimahullah taala di dalam perkataannya thumma innahu lam yazal min ba'di mudhi rasulillah ila akhirih bahwasanya di sana ada fitnah-fitnah yang terjadi yang datang setelah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini sesuai dengan makna hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah datang sebuah tahun atau suatu waktu sebuah waktu sebuah zaman melainkan zaman yang setelahnya akan lebih buruk maka seorang alim akan menjadi tempat kembali bagi mereka orang-orang yang jahil kemudian beliau rahimahullah taala menyebutkan di dalam perkataannya fayakshifu fiha al-alimu maka seorang alim dia menyingkap sudah al-zalam maka yang dimaksud dengan sudaf adalah zalamul lail, kegelapan malam. Sehingga seorang alim itu ibaratnya dia akan menyingkap bagi seorang yang jahil kegelapan malam hari. Maka kegelapan ini tidaklah bisa dipadamkan dengan pemikiran-pemikiran, dengan hawa nafsu dan demikian pula kebid'ahan akan tetapi kegelapan itu akan dipadamkan sesuai dengan perkataan beliau di sini bil ilmi alladhi atahu Allah wa faddalahu bihi ala ghairi kegelapan itu akan bisa padam dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang alim dan Allah berikan keutamaan dibandingkan yang lainnya maka kebid'ahan fitnah fitnah fitnah fitnah dan peristiwa-peristiwa yang terjadi secara peristiwa-peristiwa kontemporer yang terjadi maka hendaknya dijelaskan maka itu semuanya dijelaskan dengan Alkitab dan As-Sunnah sebagaimana syirik maka syirik tidaklah ad, tidaklah bisa dikalahkan kecuali dengan tauhid demikian pula kebid'ahan tidaklah dikalahkan kecuali dengan sunnah maka kemudian Beliau menjelaskan bahwasanya seorang alim mereka akan memberikan petunjuk atau mengajarkan kepada umat ini dengan melihat dan beristidlal sebagaimana dijelaskan oleh perkataan uh, At-Tabari rahimahullah taala min atharin imma min atharin wa imma min nazar entah ilmu tersebut dari athar ataukah ilmu tersebut dari nazar sehingga mereka menjelaskan dengan berdasarkan kaedah-kaedah syariat yang ditunjukkan di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Kemudian setelah itu Al-Imam At-Tabari rahimahullah taala menyebutkan beberapa peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi setelah sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyusunnya secara urut dalam uh, secara global. Seperti beliau menyebutkan perselisihan yang terjadi dalam perkara khilafah, siapa yang lebih berhak menjadi khalifah, demikian pula dalam hal kepemimpinan. Demikian pula beliau menyebutkan setelahnya bid'ah al-qadariyah. Demikian pula yang terjadi setelahnya dari bid'atul murji'ah, yaitu orang-orang yang mengatakan bahwasanya iman itu hanya sekedar pengakuan sekedar membenarkan maka dikatakan seorang beriman ini adalah bid'ahnya kaum murjiah demikian pula beliau rahimahullah taala menyebutkan fitnah yang terjadi di masanya yaitu berkaitan dengan fitnah khalqul Quran, keyakinan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Demikian pula beliau menyebutkan tentang uh, Ru'yatul mukminin, perselisihan yang terjadi berkaitan dengan apakah kaum mukminin mereka melihat Robnya pada hari kiamat ataukah tidak. Kemudian mereka berselisih ataupun perselisihan yang berkaitan dengan alfaduhum bil Quran, ucapan ataupun bacaan mereka terhadap Al-Quran demikian pula berkaitan dengan lafaz-lafaz yang sifatnya mujmal yang global yang bisa jadi dimaukan di situ adalah kebenaran dan bisa jadi dimaksudkan di situ adalah kesesatan. Dan ini semuanya terjadi ataupun apa yang terjadi di masa beliau yang disebabkan oleh mereka hamaqatun nas, mereka dari orang-orang jahil dan orang-orang yang dungu yang ada di masa beliau. ثم بدأ بمسألة خلق القرآن التي أحدثت في زمنه وقبل زمنه بيسير فقال رحمه الله فأول ما نبدأ قل ثم قال المالك رحمه الله فأول ما نبدأ بالقول فيه من ذلك عندنا القرآن أنه كلام الله وتنزيله إذ كان من معاني توحيده فصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله عز وجل غير مخلوق كيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع قرئ في السماء وجد وفي الأرض حفظ في اللوح, الف... في اللوح المحفوظ كان مكتوبا وفي ألواح صبيان الكتاتيب مرسوما في حجر نكش أو في ورق خطى أو في القلب حفظ أو بلسان لفظ فمن قال غير ذلك أو دعا أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا أو اعتقد ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه وقاله بلسانه دائنا فهو بالله كافر حلال الدم بريء من الله والله منه بريء يقول الله عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وقال عز وجل وقوله الحق وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فأخبر جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع وهو قرآن واحد من لسان من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع في اللوح المحفوظ مكتوب وكذلك هو في الصدور محفوظ وبألسن الشيوخ وبألسن الشيوخ والشبان متلو طيب ذكر رحمه الله هنا مسألة القرآن والقرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى وهو بعض كلام الله سبحانه وتعالى فكلام الله سبحانه وتعالى منه القرآن ومنه غير القرآن فالقرآن من كلام الله وليس كل كلام الله فالله قد يتكلم فالله يتكلم بغير قرآن وذلك إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فصفة الكلام لله ثابتة عند أهل السنة والقرآن من كلام الله وهو كلام الله غير منزل أو كلام الله منزل غير مخلوق استغفر الله ثم ذكر أول قاعدة عند أهل السنة في كلام الله فقال وكلام الله غير مخلوق كيف كتب أي أينما كتب فهو كلام الله غير مخلوق وحيث تلي وأين قرئ وفي أي موضع قرئ أراد بهذا المصنف في هذا الكلام كله في السماء وجد وفي الأرض حفظ وفي اللوح المحفوظ كان مكتوبا أن القاعدة في ذلك باختصار القاعدة الأولى أن القرآن هو كلام الله أينما تصرف سواء قرئ أو كتب أو حفظ في اللوح المحفوظ أو نقش في الحجر فأينما تصرف فهو كلام الله هذه القاعدة الأولى تفضل <coughs> Kemudian beliau rahimahullah taala memulai penyebutannya dari permasalahan-permasalahan tersebut dari permasalahan yang terjadi di zaman beliau atau setelah zaman beliau berlalu yaitu setelah sebentar dari zaman beliau yaitu permasalahan apakah Al-Qur'an adalah kalamullah ataukah makhluk dan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah dan bukan makhluk maka di sini beliau menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Dan Al-Qur'an adalah sebagian Al-Qur'an adalah sebagian dari kalamullah. Kalamullah atau sifat Allah Subhanahu wa taala berbicara, berfirman. Maka kalamullah ada darinya atau sebagiannya itu berupa Al-Qur'an dan sebagiannya itu selain Al-Quran. Al-Quran adalah sebagian dari kalamullah dan bukan seluruh kalam Allah itu adalah Al-Quran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berbicara atau berfirman dengan selain Al-Qur'an. Sebagaimana disebutkan dalam ayat idza arada syai'an an yaqul an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kun fayakun. Jadilah, maka terjadi. Maka sifat al-kalam bagi Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara ini adalah sesuatu yang sabit, sesuatu yang ditetapkan menurut ahlu sunnati wal jamaah dan Al-Quran adalah sebagian dari kalam Allah subhanahu wa ta'ala maka Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan dan bukan makhluk maka di sini beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan kaedah yang pertama berkaitan dengan Al-Quran adalah kalamullah bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah ya sebagaimana yang disebutkan oleh beliau di sini Al-Qur'an adalah kalamullah dan bukan makhluk kaifa kutiba bagaimanapun dia ditulis wahaitsu tulia bagaimanapun dia dibaca di tempat manapun dibaca dan Al-Qur'an ada di langit dan di bumi dihafalkan tertulis di Lauhil mahfud dan dia juga tertulis di lembaran-lembaran yang ada pada anak-anak yang berada di katatib di TPA-TPA yang semisalnya. Demikian pula yang tertulis di pahat di batu. Demikian pula yang ditulis di kertas, di hafal di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan seterusnya. Maka dari perkataan penulis ini beliau ingin menyebutkan beberapa faedah dan di sini ada beberapa kaedah yang bisa kita ambil dari perkataan penulis di sini. Kaedah yang pertama bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah bagaimanapun dia e, bagaimanapun e, seseorang melakukan atau bersikap dengannya maka Al-Qur'an adalah kalamu kalamullah baik ketika Al-Qur'an tersebut dibaca ataukah ditulis ataukah dipahat di batu apapun itu maka itu semuanya tidak mengeluarkan dari uh, kaidah ini bahwasanya Al-Qur'an adalah kalam Allah. هذه ترجمة معي يعني على طول لا؟ طيب. الآن أنا حينما أقرأ القرآن أنا أقرأ القرآن فالمتلو كلام الله والصوت صوتي مخلوق طيب أبو نبيل حينما يقرأ القرآن المتلو كلام الله والصوت صوت أبو نبيل صوت أبو نبيل أجمل من صوتي فتستطيع تقول صوت أبو نبيل جميل وصوت ربيع غير جميل فهذا وصف للصوت لا للمتلو وضح لا للمتلو فالمتلو هو كلام الله والصوت صوت القارئ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول زينوا القرآن بأصواتكم Nah, jadi beliau ingin menjelaskan Al-Quran ini ketika dibaca oleh seorang qari, maka yang dibaca itu apa? Al-Quran, kalamullah, yang dibaca. Adapun suara dari orang yang membaca, suaranya pembaca itu sendiri. Maka itu makhluk. Adapun yang dibaca itu tetap Al-Qur'an. Dia adalah yang dibaca itu adalah kalamullah. Dan beliau menyebutkan contoh. Ketika misalnya saya membaca Al-Qur'an, yang saya baca Al-Qur'an kalamullah yang saya baca. Tapi suaranya suara saya, suara makhluk ya. Sehingga misalnya beliau Syekh Abu Samah Rabi membaca Al-Qur'an dan suara beliau lebih bagus, lebih indah dibandingkan suara saya. Ya. Jadi dikatakan ketika membaca Al-Quran suara Syekh Abu Usama lebih bagus dibandingkan suara saya. Sehingga yang dinilai di sini suaranya. Adapun yang dibaca sama. Dia adalah Al-Quran kalamullah. Yang dibaca Syekh Abu Usama, yang dibaca oleh anak sama kalamullah. Sehingga yang membedakan adalah suara. Ya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, Zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al Quran, perindahlah Al Quran dengan suara-suara kalian. Adapun Al Quran dia tetap adalah e, kalamullah. Nah. Faham? Hmm. قال فمن قال غير ذلك وادعى أن القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا أو أضمره في قلبه أنه مخلوق قال فهو كافر حلال الدم بريء من الله والله منه بريء لأنه كذب القرآن وترتب على ذلك من الأمور العظيمة فإذا كان كلام الله مخلوق فهو وصف الله عز وجل بالصمم وأنه لم يرسل ولازم ذلك أن الله عز وجل لم يرسل رسلا بل كيف يقول والقرآن مخلوق إنني أنا الله لا إله إلا أنا وقد قال ابن المبارك من زعم أن قوله سبحانه وتعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا مخلوق فقد كفر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فهل المخلوق يجوز له أن يطلب عبادة الناس له والقول بخلق القرآن هو قول كفار قريش حينما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا إلا قول البشر تفضل يا Kemudian penulis rahimahullah taala menyebutkan di sini barang siapa yang berbicara dengan selain itu semuanya atau dia mengklaim bahwasanya Al-Qur'an yang ada di bumi demikian pula ataupun Al-Qur'an yang ada di langit itu bukanlah Quran yang kita baca dengan lisan-lisan kita dan kita tulis di mushaf-mushaf kita. Atau dia meyakini dengan atau meyakini hal itu di dalam hatinya atau dia menyembunyikannya di dalam jiwanya ataukah dia mengucapkannya dengan lisannya meyakini itu sebagai agama baginya yaitu meyakini Al-Qur'an yang ada yang ada di langit dan di bumi bukan Al-Qur'an yang kita baca atau meyakini selain dengan apa yang kita sebutkan atau kita baca dari kalam beliau tadi dan meyakini sebagai agama kata beliau fahuwa billahi kafir maka dia adalah seorang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala halal darahnya dan dia berlepas diri dari Allah dan Allah Subhanahu wa taala berlepas diri darinya maka seseorang yang meyakini bahwasanya Al-Qur'an bukan kalam Allah atau meyakini Al-Qur'an adalah makhluk maka dia kafir. Mengapa? Yang pertama karena hal itu mengandung konsekuensi dia mendustakan Al-Qur'an. Yang pertama, dia mendustakan Al-Qur'an. Yang kedua, keyakinan itu mengandung konsekuensi hal-hal yang besar. Ya. Konsekuensi dari keyakinan tersebut adalah perkara-perkara yang besar, yaitu andaikan kalamullah bahwasanya Al-Qur'an andaikan itu makhluk berarti orang tersebut mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat bisu. Jadi seorang yang meyakini Al-Qur'an adalah makhluk dan bukan kalam Allah, bukan firman Allah, konsekuensinya apa? Meyakini ataupun dia mensifati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bisu, dan melazimkan pula bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus para rasul dan mengandung konsekuensi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus para rasul. Tapi anggaplah keyakinan itu. Katakan kepada mereka bagaimana sikap terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Innani anallahu la ilaha uh, ana fa'budni. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini? Innani anallah disebutkan dalam ayat innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada ilah yang berhak untuk disembah melainkan diriku fa'budni. Maka hendaknya kalian menyembah hanya kepada diriku. Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan berkaitan dengan ayat ini barang siapa yang mengklaim bahwa ayat ini innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni barang siapa yang mengklaim ayat ini adalah makhluk barang siapa yang mengklaim ayat ini adalah makhluk maka sungguh dia telah kafir maka sungguh dia telah kafir karena seperti ini ya tidak mungkin diucapkan oleh makhluk sehingga seorang makhluk apabila, seorang meyakini itu adalah ucapan makhluk maka dia kafir demikian pula katakan kepada dia bagaimana tentang firman Allah Subhanahu wa taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dalam ayat tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku andaikan dikatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk bolehkah makhluk mengatakan ucapan seperti ini, meminta manusia untuk beribadah kepadanya, maka tentunya jawabannya tidak boleh. Juga keyakinan ini bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, keyakinan ini adalah keyakinannya orang-orang kafir Quraisy. Keyakinan ini adalah keyakinannya orang-orang kafir Quraisy. Ketika mereka mengatakan sebagaimana Allah sebutkan dari mereka, "In illa qaulul bashar." Tidaklah Al-Qur'an ini melainkan ucapan manusia. Sehingga keyakinan-keyakinan mereka ini sama seperti keyakinan orang-orang kafir Quraisy. Nah. أنت قرأت إليه والشبان متلو أنت قرأت إلى أين نعم متلو طيب. ثم ذكر قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فهذه الآية فيه دلالة على أن الله عز وجل موصوف بالكلام وأن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى فممن يسمع كلام الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا نستنبط من ذلك ثلاث قواعد قال وأنه من لسان محمد مسموع أي أن المبلغ أو نقول بالقاعدة عموما أن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا حتى يسمع كلام الله فهو يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه الله عز وجل كلام الله أيضا القاعدة الثالثة أن كلام الله هو اللفظ والمعنى جميعا لا كما تقوله الأشاعرة أن المعنى القائم بالله عز وجل غير مخلوق والملفوظ والمتلو مخلوق أي هذا القرآن الذي بأيدينا مخلوق والقاعدة الرابعة أن كلام الله بحرف وصوت وقد وصف الله عز وجل في كتابه بالنداء والكلام مما لا يحتمل التأويل أيضا من القواعد أن الله عز وجل لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء تفضل يا أحمد Kemudian Al-Mu'alif rahimahullah ta'ala berdalil dengan beberapa ayat diantaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah dan apabila ada seseorang dari kalangan musyrikin meminta perlindungan kepadamu wahai Muhammad maka berikanlah perlindungan kepadanya sehingga dia bisa mendengar kalamullah. Maka di dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat kalam, berbicara dan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Di dalam ayat ini ketika orang musyrik tadi dia mendengar dari Al-Qur'an, dari siapa dia mendengar? dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi yang dia dengar disifati dengan kalamullah itu sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini kita bisa mengambil beberapa kaidah. Kaidah yang pertama yang disebutkan yang pertama tadi anal Qur'ana kalamullah aina tasarruf. Bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah bagaimanapun keadaannya. Kemudian kaidah yang kedua bahwasanya sebuah kalam, sebuah ucapan itu disandarkan kepada orang yang pertama kali mengucapkannya. Bahwasanya suatu ucapan itu disandarkan kepada orang yang pertama kali mengucapkannya, bukan orang yang menyampaikan ucapan tersebut, bukan disandarkan kepada orang yang menyampaikan ucapan tersebut. Sehingga dalam dalam hal ini Al-Qur'an disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah yang menyampaikan Al-Qur'an, bukan yang mengucapkannya pertama kali. Sehingga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya hatta yasma'a kalam Allah dan Allah menyebutkan di sini dan e, mensifatinya dengan kalam Allah. Al-Quran adalah kalam Allah. Kaidah yang kedua, anal kalam huwa lafdu wal ma'na jami'an. Ana kalam Allah huwa lafdu wal ma'na jami'an. Kalam Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala itu baik lafaz dan makna seluruhnya adalah kalam Allah. Tidak seperti yang diucapkan oleh mereka orang-orang asyairah. Mereka mengatakan maknanya itu bukan makhluk. Makna dari sisi makna itu bukan makhluk, itu dari Allah. Tapi <coughs> lafadznya yang dibaca itulah yang makhluk. Jadi ini keyakinan asyairah membedakan antara makna dengan yang dibaca atau lafadznya. Makna dari Allah adapun lafadznya itu makhluk. Ini keyakinan Asy'ariyah. Adapun Ahlus Sunnah yang mana yang disebutkan sebagai kaidah yang kedua bahwasanya Al-Qur'an itu baik lafadznya dan maknanya dan maknanya maka semuanya adalah kalam Allah. Kaidah yang ketiga, anna kalamullah biharfin wa saut. Bahwasanya Allah itu terkandung padanya huruf dan suara. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifatinya di dalam Al-Qur'an dengan kata nida. Dengan kata nida, panggilan. Maksudnya yang namanya panggilan itu berarti terkandung padanya suara sehingga bisa didengar. Dan panggilan itu terkandung padanya huruf sehingga bisa dipahami. Demikian pula di antara kaidah atau e, sebelumnya sehingga kalamullah Subhanahu wa taala tidak bisa dimasuki di situ pentakwilan-pentakwilan. Demikian pula termasuk kaidah yang disebutkan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lam yazal wa la yazal mutakalliman idza syaa wa mata syaa. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa disifati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mutakallim Allah disifati dengan berbicara. Idza syaa bila Allah menghendaki dan kapan Allah menghendaki. Sehingga sifat Allah Subhanahu wa taala berbicara ini tidak bisa dipisahkan dari Allah Subhanahu wa taala. ثم ذكر من نسب إليه غير هذا الاعتقاد فقال رحمه الله قال أبو جعفر Kemudian beliau eh, rahimahullah taala mengatakan qala Abu Ja'far rahimahullah wa man rawa anna aw haka anna aw taqawwala alaina fad'a anna qulna ghaira dhalik fa alayhi la'natullahi wa ghadabuh ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين لا قبل الله له صرفا ولا عدلا وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. كمل كمل. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثني موسى بن حدثني موسى بن سهل الرملي قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا معبد أبو عبد الرحمن عن معاوية بن عمار الدهني قال قلت لجعفر بن محمد رضي الله عنه إنهم يسألون عن القرآن مخلوق أو خالق فقال إنه ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله عز وجل قال رحمه الله وحدثني محمد محدثني محمد منصور الآملي قال حدثنا الحكم بن محمد الآملي أبو مروان قال حدثنا ابن عيينة قال سمعت عمر بن الدينار يقول أدركت مشايخنا منذ سبعين سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدا وإليه يعود أه، ذكر شيخ ذكر الإمام أبو جعفر أن من نسب إليه غير هذا الاعتقاد أن الله عز وجل سيجازيه ثم دعا عليه وإن كان قد لا يوافق في بعض ما قال ولكن قال سبحانه وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فهو قد ظلم كثيرا رحمه الله وقد ثبت عنه أنه قال قد عفوت على كل من اغتابني إلا من رماني ببدعة قد عفوت آه. على كل من اغتابني وتكلم في عرضي إلا من رماني ببدعة فهو بعد بيانه لهذا الاعتقاد ذكر هذا الكلام في من نسب إليه غير ذلك ثم ذكر رحمه الله أثرا لجعفر بن محمد رضي الله عنه وهو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين المعروف بالصادق صدوق فقيه أنهم سألوه هل القرآن مخلوق أو خالق فقال إنه ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله هذا جعفر أبو عبد الله علق شيخ الإسلام على هذا الأثر قال وهذا مما اقتدى به الإمام أحمد في المحنة فإن جعفر بن محمد من أئمة الدين باتفاق أهل السنة ذكر ذلك في منهاج السنة ثم ذكر أثرا وقول عمرو بن دينار أنه أدرك العلماء والمشايخ منذ سبعين سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود وهذه من قواعد أهل السنة في القرآن أنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود Kemudian Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah taala menyebutkan atau menyinggung apa yang dinisbahkan disandarkan kepada beliau selain apa yang menjadi keyakinannya dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas perbuatan mereka. Kemudian beliau rahimahullah taala mendoakan kejelekan untuk mereka walaupun hari ini tidak ataupun hal ini tidak mencocoki dari sebagian apa yang beliau sebutkan sebelumnya akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala mencintai doa kejelekan ataupun perkataan yang buruk melain eh, dari ucapan melain eh, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mencintai sesuatu yang terang-terangan dari dari keburukan berupa ucapan melainkan dari seseorang yang terdolimi maka beliau rahimahullah taala telah didolimi dengan tuduhan-tuduhan tersebut sehingga beliau rahimahullah taala mengatakan yang maknanya aku telah memaafkan siapapun yang mengganggu dan mendolimi diriku kecuali seseorang yang menuduhku dengan kebid'ahan sehingga disandarkan kepada beliau sesuatu yang bukan merupakan keyakinan beliau. Kemudian beliau rahimahullah taala menyebutkan athar dari Ja'far ibn Muhammad radhiyallahu taala anhu yang mana beliau adalah Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Husain yang beliau ma'ruf dengan gelar As-Sadiq dan beliau dalam hadis adalah seorang yang soduk dan faqih disebutkan bahwasanya orang-orang bertanya kepada beliau itu Ja'far bin Muhammad tentang Al-Qur'an. Mereka mengatakan, apakah Al-Qur'an itu adalah makhluk ataukah khalik ataukah khalik pencipta? Maka beliau mengatakan, innahu laisa bikhalik wala makhluk. Al-Qur'an itu bukanlah khalik dan bukan pula makhluk, akan tetapi Al-Qur'an adalah kalamullah maka inilah beliau Ja'far Abu Abdullah yang mana disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya Imam Ahmad rahimahullahu taala yang maknanya bahwasanya Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala mencontoh beliau rahimahullahu taala pada hari-hari fitnah yaitu tatkala Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala mendapati khalifah yang menguji setiap para ulama apakah Al-Quran itu makhluk ataukah bukan makhluk maka Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mencontoh dari Ja'far bin Muhammad radhiyallahu ta'ala anhu yang mana beliau disepakati bahwasanya beliau dari kalangan Imam Ahlus Sunnati wal Jamaah dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Minhajus Sunnah kemudian Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala penulis menyebutkan sebuah athar dari Amr bin Dinar rahimahullahu taala beliau mengatakan Adraktu masyayikhana aku telah menjumpai guru-guru kami sejak 70 tahun yang lalu mereka semuanya mengatakan Al-Qur'an kalamullah minhu bada wa ilaihi ya'ud bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah darinya lah dari dari Allah lah Al-Qur'an itu berawal dan Al-Qur'an akan kembali kepadanya Maka ini adalah di antara kaidah kaidah ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran itu berasal ataupun dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepadanya. احتسب الأجر يا أحبة أسأل الله أن يكتب أجركم جميعا هي دورة وأيام قلائل تتعبون لكن تستفيدون إن شاء الله الخير الكثير وتبلغون من ترجعون إليهم maka eh, ini adalah hari-hari daurah yang sedikit yang mungkin kita merasakan rasa capek namun insya Allah kita mendapatkan banyak faedah sehingga ketika kita kembali kita bisa menyampaikan faedah tersebut kepada orang-orang yang berada di belakang kita. ثم ذكر فصل في رؤية الله سبحانه وتعالى وقال وأما الصواب طيب. ثم قال الإمام أبو جعفر رحمه الله تعالى وأما الصواب من القول لدينا في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة في الآخرة وديننا الذي ندين الله وديننا الذي ندين الله به وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا أبو سائب سلم ابن جنادة قال حدثنا ابن الم... حدثنا ابن الفضيل وحدثنا تميم ابن المنتصر ومجاهد موسى قال تميم أنبأنا قال تميم أنبأنا يزيد وقال مجاهد حدثنا يزيد أي ابن هارون وحدثنا الفضل ابن صباح قال حدثنا سفيان ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون جميعا عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم راؤون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ولفظ الحديث لحديث مجاهد ولفظ الحديث حديث مجاهد قال مجاهد قال يزيد من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله حلف غير مرة وأقول أنا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق يزيد وقال الحق ذكر رحمه الله الصواب فيما اختلف فيه الناس في رؤية الله سبحانه وتعالى فمنهم من نفى الرؤية بالكلية في الدنيا والآخرة كالمعتزلة ومنهم من أثبتها في الدنيا لكل أحد من أو من من يدعونهم أنهم أولياء كالصوفية فيدعون أنهم يرون ربهم وأنه يحدثهم ويقولون حدثني قلبي عن ربي وتوسط أهل السنة فنفوا رؤية الله عز وجل في الدنيا امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم إنكم لن تموتوا لا إنكم لن ترون ربكم حتى تموتوا وأثبتوا الرؤية في الآخرة قال لما صحت به الآثار أن أهل السنة أثبتوا رؤية الله سبحانه وتعالى لما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤية, ورؤية الله سبحانه, والله سبحانه وتعالى قد ثبتت عن أكثر من ثلاثين صحابية والرؤيا ورؤية المؤمنين لربهم في موطنين يوم القيامة في عرصات يوم القيامة وفي الجنة ورؤية اللذة والنعيم هي ما كانت في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك ثم ذكر حديث جرير أن المؤمنون سيرون ربهم كما يرون القمر ليلة البدر إنكم رأون ربكم كما قال صلى الله عليه وسلم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته وقد رويت بتخفيف الميم لا تضامون وجاءت رواية ولا تضارون ومعاني هذه الألفاظ أنكم لا تتزاحمون ولا يصيبكم تعب ولا ضرر ولا تجتمعون لرؤية الهلال عند خفائه وإنما سترونه سبحانه وتعالى كما ترون القمر ليلة البدر وهنا تشبيه الرؤية بالرؤيا وليس المرئي بالمرئي وأدلة الكتاب والسنة في رؤية الله منها ما هي صريحة ومنها ما هي غير صريحة فمن الأدلة الصريحة قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة والنظر هنا في هذه الآية أضيف إلى الوجه وعدي بإلى اقتضى ذلك الرؤيا بالعين ولا يحتمل إلا هذا التفسير وهذه من قواعد أهل السنة والجماعة في إثبات الرؤيا أن النظر إذا أضيف إلى الوجه وعدي بإلى اقتضى ذلك الرؤيا بالعين ومن قواعد أهل السنة أيضا أن الله عز وجل يرى بالأبصار عيانا كما نرى الشمس والقمر وذلك لما ثبت من هذا الحديث ومن الأدلة الصريحة ما ذكره المصنف هنا أنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ومن الأدلة الغير صريحة قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون دل ذلك على رؤية المؤمنين لربهم كما أن الكفار يحرمون ويمنعون من النظر إلى الله سبحانه وتعالى مفهوم ذلك أن المؤمنين هم الذين يرون ربهم ومن الأدلة أيضا أن أهل الجنة إذا دخلوا, دخلوا الجنة يقول الله عز وجل تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار فيكشف الله سبحانه وتعالى الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم فهذه الأدلة صريحة على رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى فنسأله سبحانه وتعالى ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسن وزيادة وفسر الزيادة بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى وأيضا جاءت تفسير الزيادة برؤية الله عن أربع أو خمس من الصحابة فهذا من أ... وهذا أعظم نعيم لأهل الجنة تأمل جميع ما ورد من نعيم الجنة من سرر وأكواب وحور عين وفرش وأشجار وثمار وفواكه وأنهم لا يتغوطون ولا يبولون ولا يتمخطون ومن الروائح الطيبة والأنهار والعسل كل نعيم ذكر في الدنيا في الجنة رؤية الله أفضل من ذلك كله فنسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم ثم قال رحمه الله من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله حلف غير مرة لأنه مكذب للكتاب والسنة Kemudian penulis rahimahullah taala menyebutkan permasalahan berikutnya berkaitan dengan ru'yatullahi azza jal, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menyebutkan pendapat yang benar dari perselisihan manusia dalam permasalahan ini. Maka di sana manusia berselisih dalam tiga pendapat. Yang pertama yaitu kelompok yang meniadakan ru'yatullah, meniadakan bahwasanya kaum mukminin melihat kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum seluruhnya, baik di dunia ataupun di akhirat. Itu bahwasanya manusia tidak bisa melihat kepada Allah baik di dunia maupun di akhirat. Dan ini seperti keyakinannya orang-orang Mu'tazilah. Yang kedua, yaitu kelompok yang menetapkan bahwasanya manusia bisa melihat Allah di kehidupan dunia. Dan masing-masing dari mereka banyak yang mengklaim dan mengaku bahwasanya mereka melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ini didapati dari mereka orang-orang yang mengaku sebagai para wali mereka mengklaim bahwasanya mereka melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka masih hidup di dunia. Mereka mengatakan di antara ucapan yang masyhur dari mereka, "Haddatsani qalbi an rabbi." Hatiku telah memberitakan kepadaku dari Rabbku. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok yang pertengahan, yaitu mereka ahlu sunnati wal jamaah. Mereka menafikan ru'yatullah di dunia. Mereka menafikan ru'yatullah di dunia. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maknanya sesungguhnya kalian tidak akan bisa melihat Rob kalian hingga kalian meninggal. Sehingga dalam hadis ini sunnah, sehingga dengan hadis ini ahlu sunnah wal jamaah menetapkan ru'yah bahwasanya kaum mukminin mereka melihat Allah Subhanahu wa taala bukan di dunia akan tapi nanti di akhirat. Kemudian perkataan beliau rahimahullahu taala dan apa yang telah sahih dari berita-berita yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana di sana ada hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan hal itu telah sabit dari 30 orang dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum yang menyebutkan tentang bahwasanya kaum mukminin mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala pada dua tempat pada hari kiamat. Kaum mukminin melihat kepada Allah Subhanahu wa taala pada dua tempat di hari kiamat. Yang pertama fi arasatil qiyamah, yaitu di arasat pada hari kiamat. Yang kedua di surga ketika memasuki surga. Dan kaum mukminin melihat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penglihatan yang padanya seseorang merasakan al-ladzah, merasakan kenikmatan dan merasakan kelezatan dan ini akan dirasakan oleh kaum mukminin di dalam surga sebagaimana di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maknanya maka aku meminta kepadamu ya Allah ladzatan nazar, kelezatan kenikmatan melihat kepada wajahmu hai Allah subhanahu wa taala dan aku minta kepadamu kerinduan untuk bisa berjumpa denganmu Kemudian beliau rahimahullah taala penulis menyebutkan hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwasanya kaum mukminin mereka akan melihat Rabbnya pada hari kiamat dan disebutkan di dalam hadis dalam hadis tersebut yang maknanya sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini dan kalian tidak akan berdesak-desakan di dalam melihatnya. Di dalam rafat ini disebutkan la tudhammun dan di sebagian riwayat disebutkan dengan lafaz yang diringankan pengucapan mimnya tidak ditasydid mimnya yaitu la mun dan disebutkan di dalam riwayat yang lain dengan lafaz la tudharun dan makna dari lafad-lafad ini yaitu kalian tidak akan berdesak-desakan ketika kalian melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tatkala kalian melihat bulan purnama, maka kalian tidak berdesak-desakan, tidak menyakiti satu dengan yang lainnya. Maka di dalam hadis ini ada penyerupaan ada penyerupaan tentang bagaimana melihatnya atau cara melihat, yaitu apa? Tidak berdesak-desakan. Jadi penyerupaan di sini yaitu dalam hal ar-ru'yah, dalam hal cara melihatnya, bukan penyerupaan tentang sesuatu yang dilihat, bukan penyerupaan dalam objeknya. Sehingga penyerupaan dalam hal caranya dan bukan penyerupaan dalam hal objeknya. Kemudian dalil-dalil dari Alkitab dan As-Sunnah yang berkaitan dengan melihat Allah Subhanahu wa taala di antaranya ada yang sifatnya sorihah, ada yang sifatnya jelas dan gamblang dan ada dalil-dalil tersebut yang tidak secara gamblang. Di antara dalil yang sorihah yang gamblang seperti firman Allah Subhanahu wa taala wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah pada hari tersebut wajah wajah mereka berseri-seri dalam keadaan mereka melihat kepada Robnya. Di dalam hadis ini ya, disebutkan kata an nawar melihat dan diidhafahkan kepada wajah jadi an-nazar di sini diidhofahkan kepada wajah dan dimutaaddikan dengan ilah. Jadi ini berkaitan dengan kaidah nahwu juga bahasa Arab. Jadi kata an-nazar apabila disandarkan kepada wajah dan diidhofah eh, dan dimutaaddikan dengan huruf jar ila mengandung konsekuensi melihat dengan mata. Melihatnya itu dengan mata dan tidak ada kemungkinan makna melainkan hanya hal ini saja. Sehingga inilah ya kaidah secara umum ya, apabila nazar melihat disandarkan kepada wajah dan dimutaadikan dengan huruf jar ila maka maknanya adalah melihat dengan mata kepala secara langsung. Dan ini adalah di antara kaedah dari kaedah ahli sunnati wal jamaah dan demikian pula di antara kaidah-kaidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya kaum mukminin mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mata mereka, dengan mata mereka atau dengan penglihatan mereka sebagaimana mereka melihat kepada matahari dan bulan. Sehingga sebagaimana manusia melihat kepada matahari dan bulan dengan mata kepala mereka, maka demikian pula tatkala nanti mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ini juga disinggung di dalam hadis ini. Kemudian juga di antara dalil yang sharihah yaitu apa yang disebutkan oleh penulis di dalam hadis ini yaitu innakum rauna rabbakum atau innakum tarawna rabbakum sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sehingga ini termasuk dari dalil yang jelas dari dalil yang gamblang dan diantara dalil ataupun contoh dalil yang tidak secara jelas menyebutkan dalam permasalahan ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala kalla innahum arab ah, kalla innahum arabihim yaumaidin lamahjumun kalla innahum lamahjubun sekali-kali sesungguhnya mereka yaitu orang-orang kafir terhijabi dari Rob mereka. Bahwasanya mereka orang-orang kafir terhijabi, tertutupi dari melihat kepada Rob mereka. Sehingga ayat ini menunjukkan dari mafhumnya, dari pemahaman kebalikan, kalau orang-orang kafir mereka terhijabi, terhalangi dari melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mafhumnya berarti mereka kaum mukminin melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kaum mukminin melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Demikian pula di antara dalil yang menunjukkan akan hal itu, akan perkara ini yaitu ketika penduduk surga mereka masuk ke dalam surga maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka penduduk surga, "Apakah kalian menginginkan sesuatu? Aku berikan tambahan untuk kalian." Maka penduduk surga mereka menjawab, "Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan baik wajah-wajah kami. Sesungguhnya Engkau ya Allah telah menjadikan baik wajah-wajah kami. Engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan telah menyelamatkan kami dari api neraka. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijab yang menutupinya sehingga mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala maka tidaklah mereka diberikan sesuatu yang lebih mereka cintai dibandingkan melihat kepada Rob mereka. Dan demikian pula di antara dalil yang sharihah yang menunjukkan uh, bahwasanya mereka uh, di antara dalil yang sharihah yang menunjukkan bahwasanya kaum mukminin melihat kepada Allah Subhanahu wa taala firman Allah Subhanahu wa taala ladina ahsanul husna wa ziyadah bahwasanya bagi mereka orang-orang yang berbuat kebaikan mereka akan mendapatkan al-husna dan demikian pula mereka akan mendapatkan ziyadah maka ditafsirkan bahwasanya az-ziyadah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan ziyadah di sini adalah melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan datang penafsiran ini dari sekitar 4 atau 5 dari kalangan e, para sahabat. Dan ini adalah e, di antara penafsiran yang agung dari mereka ahlu sunnah wal jamaah. Maka perhatikanlah dalam ayat ini. Ketika disebutkan, ya, ketika kita telah mengetahui dari seluruh kenikmatan yang disebutkan dari kenikmatan-kenikmatan dunia, dari dipan-dipannya, dari cangkir-cangkirnya, bidadari surga, permadani surga, pepohonannya, sungai-sungainya, buah-buahannya. Demikian pula disebutkan dari kenikmatan surga, bahwasanya penduduk surga mereka tidak pernah buang air besar, tidak buang air kecil, tidak pula mereka beringus. Demikian pula badan-badan mereka tidak mengeluarkan bau. Demikian pula disebutkan di situ sungai-sungai dari madu dan yang semisalnya, maka kenikmatan-kenikmatan tersebut ya tidak sebanding dengan kenikmatan dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita yaitu kenikmatan bisa melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini beliau rahimahullah taala menyebutkan menukilkan perkataan bahwasanya barang siapa yang mendustakan hadis ini maka dia berlepas diri dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa hal ini eh, atau apa dasarnya? Karena seseorang yang mendustakannya berarti dia mendustakan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. نختم بهذه القصة أحد طلاب العلم ناظر رجلا ينفي الرؤية رؤية المؤمنين لربهم في الجنة فاجتمع يوما في مجلس ليناظره ثم قال هذا السني لذلك الذي ينفي الرؤية نحن يا إخوة ذكر للذين في المجلس سنرفع يدنا إلى السماء ندعو الله عز وجل أن يرزقنا رؤية الله سبحانه وتعالى وندعو الله عز وجل أن, ي... أن لا يرزقه رؤية الله سبحانه وتعالى هذا الذي هو ينفي الرؤيا فسندعو سندعو لك كذلك أن الله عز وجل لا يرزقك رؤيا فقال لا لا لا لا تدعو لا تدعو فالشاهد أن هؤلاء أصحاب أهواء وأصحاب بدع تفضل Jadi kita menutup majelis ini dengan sebuah kisah bahwasanya ada salah seorang dari e, penuntut ilmu suatu ketika dia pernah berdialog atau berdiskusi dengan seseorang yang dia menafikan atau menolak untuk menetapkan ru'yatullah bahwasanya kaum mukminin dia e, bahwasanya kaum mukminin melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di majelis tersebut dia mengatakan kepada orang yang menafikan ru'yah tersebut dan di situ juga ada orang lain, mari kita sama-sama berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan mengkaruniakan kepada kita bisa melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala dan kita doakan kepada orang ini yang mengingkari riyah itu agar dia tidak bisa melihat kepada wajah Allah. Akhirnya orang yang e, menolak menetapkan ru'yat Allah Subhanahu wa taala tersebut mengatakan, "Enggak, enggak usah, enggak usah, enggak usah." Jadi nolak untuk didoakan. subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk